Kita kumpulkan di majelis ini. Untuk tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri wa bil istiqamah wa tawasi bid da'wati ila Allah. Qanilin a'azakum Allah sengaja kita undang untuk saling menasehati masalah ketakwaan, masalah sabar dan istiqamah di atas takwa dan dakwah Allah. Berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman waltakun minkum ummatun yad'una ila khair hendaklah ada di tengah-tengah kalian satu umat yang yad'una ila khair yang mengajak kepada kebaikan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar. Tentunya kita ahli sunnah merasa berkewajiban untuk menjadi ummatun yad'una ilal khair. Terpanggil untuk menjadi satu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Apakah kita mengharap orang awam yang tidak punya ilmu untuk berdakwah? Apakah kita mengharap kalau ahlul ahwa, ahlul bid'ah akan mengajak pada tauhid wa sunnah? Allah juga berfirman dalam Al-Quran. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Siapa yang lebih baik ucapannya? Dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah. wa man ahsanu qawlan. Siapa yang lebih baik ucapannya? Ini bukan pertanyaan. Tetapi pernyataan. Tidak ada yang lebih baik. Nggak ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Mimman da'a ilallah daripada seorang yang mengajak kepada Allah wa amila saliha dan dia beramal saleh mengajak kepada Allah dan beramal saleh masih bertanya siapa siapa itu yang disuruh siapa yang ingin jawabannya bukan siapa yang disuruh siapa yang ingin untuk menjadi orang yang ahsanu qaulan orang yang paling baik ucapannya tentunya kita semua ingin jadi seorang yang Allah katakan ahsanu qawlan. Lebih baik ucapannya dan paling baik ucapannya. Mau bertanya lagi siapa? Rasulullah SAW menjawab dalam hadis yang sahih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. fa'ilam yastati' fa Wa'ilam yastati' biqalbi qalbi, dzalika adhaful iman Siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah dia merubah dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan tangannya. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, paling tidak dia merubahnya dengan hatinya atau membencinya dan itu selemah-lemah iman. Berarti siapa? Yang diperintahkan hendaklah menjadi ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Siapa? Man Siapa yang ra'a? Siapa yang melihat kemunkaran? Siapa yang melihat kesyirikan? Siapa yang melihat kebid'ahan? Siapa yang melihat kemaksiatan? Siapa yang melihat berbagai macam perkara-perkara yang akan merusak agama? Hendaklah dia merubahnya. Kalau mampu dengan tangannya, dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman وليس وراء ذلك مثقال ذرة min iman. Dan tidak ada di belakang itu sebiji darah pun dari iman. Kalau enggak semangat, enggak tergubris, enggak tertarik, bahkan enggan untuk membantu, hatinya enggak peduli, dipertanyakan keimanannya. Lihat kemunkaran, tenang. Melihat komunis menggeliat, diam. Melihat syiah merajalela menyebarkan dakwah sesatnya, juga diam. Hatinya juga tidak terpanggil sama sekali. Tidak merasa gelisah, tidak merasa bahwa ini harus segera dicegah. Yang namanya jihad ada dua macam ada jihad bisayfi wassinan. Dan ada jihad bil hujjati wal bayan. Adapun jihad dengan sayfi wassinan dengan pedang dan tombak maka itu semua orang bisa. Biasa. Siapa yang tidak cacat bisa membawa pedangnya bisa dia berjihad. Tetapi yang kedua ini jihad bil hujjati wal bayan. Berjihad dengan hujjah, dengan dalil-dalil. Bil bayan dengan keterangan-keterangan. Dengan penjelasan-penjelasan. Maka kita semua terkena kewajiban sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita semua terpanggil untuk berdakwah ilallah, untuk berjihad dengan hujjati wal bayan, berjihad dengan pedang dan tombak dalam keadaan ada waktunya dan ada aturannya. Ketika diputuskan oleh para ulama waktunya jihad dengan pedang dan tombak, maka kita tidak boleh mundur. Sami'na wa ta'ana. Dan ketika imam, karena jihad dikatakan oleh para ulama secara sepakat ijma. Jihad dengan pedang dan tombak madin ma'al imam. Selalu berlangsung jihad bersama penguasa. Gak bisa parsial, gak bisa sendiri-sendiri, kelompok-kelompok kecil gak bisa. Harus bersama imam. Maka terfokus kita pada perkara yang satu lagi. Yaitu jihad bil hujjati wal bayah. Berjihad. Bersungguh-sungguh. Berjuang. Membela agama Allah. Dan menjadi ummatun yad'una ilal khair. Menjadi orang yang ahsanu qawlan. Yaitu orang yang da'a ilallah wa amila salihah. Ini semua bisa. Atau bukan semua bisa, tapi semua bisa andil. Kalau dikatakan semua bisa, mungkin ada yang protes. Saya nggak bisa Ustaz, saya nggak punya ilmu. Taib, menyampaikan tulisan orang yang berilmu, apa nggak bisa? Tanganmu cacat nggak bisa bawa majalah? Kamu nggak mampu, nggak punya ilmu, apa nggak bisa membawakan tulisan para ulama? Apakah nggak bisa menyampaikan selembar kertas yang bertuliskan di sana nasihat dari para asatidah? Oh nggak bisa. Kasihan, cacat berarti dia. Lumpuh, total. Doakan saja dengan rahmat. Mudah-mudahan maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan dari antum semua. Seluruh ahlus sunnah. Seluruh mereka-mereka yang mampu hendaklah dia berjuang membela agama ini dengan kemampuannya. Dan hendaklah dia berupaya untuk mendakwahkan agama ini kepada manusia seluruhnya. Sebisa-bisa dia, sekemampuan dia, Wattakullah mastata'atum. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisa kalian. Wattaqullaha mastata'tum. Bukan bermakna berdakwalah seenaknya atau sekenanya. Bukan. Tapi maknanya mastata'tum sebisa-bisa kalian. Kerjakan sampai kalian sudah tidak mampu lagi. Berhenti. Sudah tidak mampu. Saya cuma sekian ya, mampunya. Maafu. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita punya porsi sepuluh, baru dikeluarkan upaya dua poin saja, maka dia melalaikan perintah Allah delapan poin lainnya. Dia punya sepuluh kemampuan, dia hanya pakai dua atau tiga kemampuan dia, berarti dia menyia-nyiakan perintah Allah dan Rasulnya, tujuh kemampuan yang lainnya. Qanibidin a'azakumullah. Ikhwanin fid din. A'azakumullah. Ya ahlas sunnah. Wahai ahlas sunnah. Alhamdulillah. Antum qalil. Kalian sedikit. Sedangkan penentang-penentang sunnah sangat banyaknya. Ya ahli sunnah. Kalian sedikit. Sedangkan mereka-mereka ahli balal sangat banyaknya. Kalian dalam keadaan tidak mampu secara harta benda. Pas-pasan. Sedangkan mereka didukung. Dengan berbagai macam dukungan-dukungan harta dunia Bahkan didukung pula oleh orang-orang kafir dengan harta benda mereka. Mungkin kalian akan berpikir masa orang kafir mendukung ahlul bid'ah atau mendukung kaum muslimin. Kalau kelompok sesat, nah Syiah didukung oleh orang Yahudi dan Nasrani. Khawarij, ISIS ataupun yang sejenisnya didukung oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi kalian ya ahli sunnah jangan harap akan dibantu oleh mereka. Tapi sebaliknya, kalian akan selalu dituduh dan dituduh di seluruh dunia dituduh sebagai pengacau, dituduh sebagai pemecah belah, dituduh sebagai yang mau menang sendiri, yang paling benar sendiri, dituduh dengan seabrek tuduhan disematkan kepada kalian dan digandengkan salafi dengan wahabi. Salafi wahabi habis. Terus kalian diam. Kita diam. Famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Dari mana orang bodoh tahu mana yang sahih, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah? Dari mana mereka akan tahu? Perhatikan. Ada ahli sunnah yang sedikit, ada penentang sunnah yang banyak. Dan ada sekian banyak manusia awam. Gak ngerti apa-apa. Kalau kalian nerangkan, mereka akan terima. Kalau mereka terangkan, mereka akan terima juga. Ini yang kita kasihan pada mereka. Inilah yang kita khawatirkan karena mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan yang sesat dari Syiah Rafidhah, dari ISIS Khawarij para teroris, dan dari komunis sekarang ini. Terus, kitanya nggak ada yang menjelaskan pada mereka. Informasi yang sampai pada mereka hanya sepihak. Sedangkan kalian eksklusif di pondoknya. Nggak pernah menjelaskan kepada masyarakatnya siapa kalian. Apa pemahaman kalian? Apa prinsip-prinsip kalian? Apa dalilnya? Apa hujahnya? orang ini barakallahu fikum sebagaimana diucapkan oleh banyak orang tak kenal maka tak sayang dan itu diucapkan dalam bahasa Arab oleh para ulama Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan man jahila syai'an adahu catat ucapan ini ya. ucapan para ulama man jahila syai'an adahu siapa yang tidak mengenali sesuatu pasti akan memusuhi Siapa yang tidak mengenali sesuatu pasti akan memusuhi. Maka inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar hari ini adalah sudah kita dimusuhi oleh kelompok-kelompok sesat tadi plus orang awamnya terbawa oleh kelompok-kelompok sesat. Terbawa oleh media-media yang menyebarkan pemikiran sesat. Akhirnya, musuh ahlu sunnah bertambah banyak. Karena kesalahan siapa? Kesalahan kita. Karena kesalahan kalian. Khususnya para pengurus-pengurus pondok pesantren khususnya para pemegang-pemegang dakwah, khususnya mereka-mereka yang berkecimpung di dalam dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Kalau orang-orang awam ini dijelaskan, mereka akan paham. Dan tidak akan memusuhi sunnah, itu paling tidak. Apalagi kalau mereka bisa memahami dan berpegang dengan sunnah. Berpegang dengan tauhid. Paling tidak mereka tidak akan memusuhi ketika mereka sudah paham bahwa kita bukan teroris. Bahwa kita bukan musuh-musuh para sahabat. Bahkan kita bukan musuh-musuh para aulia, para wali-wali Allah. Bukan musuh mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah dari para ulama dan fuqaha. Bahkan kita beriman adanya karamah aulia hanya saja karena orang awam tidak kenal maka mereka memusuhi dan menuduh dengan tuduhan yang salah. Karena mereka tidak kenal, maka mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Kita dapat tulisan seseorang yang menyatakan bahwa Wahabi mengkafirkan para fukoha. Wahabi menganggap sesat para ulama dan ilmu fikih adalah ilmu syirik katanya. Dan gak sembarangan. Dibawakan screenshotnya. Kitab yang di situ ternukil ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyatakan bahwa mereka ya, adalah orang-orang yang begini dan begitu, yang kafir dan sebagainya. Bagaimana? Ketika saya buka bukunya, buku aslinya, Syekh menyatakan yang kalian namakan sebagai fikih. Lihat, Padahal itu adalah kesyirikan. Berarti apa ini? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kitab aslinya menyatakan apa yang kalian namakan sebagai fikih, Allah menamakannya sebagai kesyirikan yakni yang dinamakan oleh mereka para penyembah-penyembah batu, penyembah pohon, para penyembah kuburan sebagai fikih itu bukan fikih dianggap memusuhi kitab fikih. Padahal kalau kita buka halaman sebelumnya, halaman sesudahnya, kita akan tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdullah berkata dengan sangat jelas kalimatnya bahwa kami berpegang dengan apa yang dipegang oleh para ulama. Imam Syafi'i wa Imam Al-Auza'i wa Imam Masauri, wa Imam disebutkan para a'immah sekian banyaknya, hampir setengah halaman lebih. Kami berpegang dengan apa yang dipegang oleh para imam, imam ahlu sunnah. Berarti barakallahu fikum. Kesalahpahaman mereka inilah yang menyebabkan mereka memusuhi ahlu sunnah. Dan dituduh wahabi, kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang jelek. Maka wajib saya ulangi sekali lagi, wajib kalian bahu membahu, dukung mendukung untuk menjawab kesalahpahaman. Oh itu salah, salah paham. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi mereka-mereka yang menyembah batu, menyembah pohon menyatakan bahwa ini adalah perkara pemahaman yang benar. Ini adalah fikih. Yang kalian namakan fikih. Itu bukan fikih. Itu kesyirikan. Adapun fuqaha ahlus sunnah mereka semuanya tidak berbeda walhamdulillah. Demikian pula saya katakan bahwa indal fitnah yang sifatnya internasional karena digerakkan oleh musuh-musuh agama Islam bukan lagi muslimin, musuh-musuh agama Allah dari orang kafir, Yahudi ataupun Nasrani. Bagaimana menggerakkan kaum muslimin untuk memerangi muslimin? Bagaimana menggerakkan, memprovokasi muslimin untuk memerangi muslimin? Maka mereka angkat isu ini tadi, isu Wahabi ini. Agar beberapa negara-negara yang terbawa dan terfitnah akan memusuhi saudaranya sendiri, bahkan bisa jadi suatu saat memerangi saudaranya sendiri. Sebagaimana ucapan ya, Kadirov, ya, Presiden Chechnya atau Shishan, yang sampai bersumpah dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa kami ahlus sunnah mencintai para sahabat. Kami ahlus sunnah mencintai para aulia. Kami ahlus sunnah mencintai kalimat-kalimat yang bagus. Tapi kemudian poin berikutnya dan kami bersumpah akan memerangi wahabi yang sesat dan kafir dimanapun mereka berada. Si Shan ini di bawah Uni Soviet. Uni Soviet ini sedang berkoalisi dengan Iran untuk memusuhi Saudi. Politik urusannya. Politik. Tapi mereka awamun nas min aina ya'rifun. Orang-orang awam dari mana mereka akan paham kalau kalian gak menerangkan. Demikian pula ketika mulai muncul orang-orang yang di KTP-nya Islam Namanya nama Islam. Dia sholat, dia puasa. Tetapi pembicaraannya selalu ingin membela komunis. Dan mengusulkan akan dibebaskan. Manusia untuk menganut keyakinannya. Dengan alasan HAM, hak asasi manusia. Biarkan mereka berkeyakinan dengan apa yang mereka yakini. Bahkan kemudian menuntut bahwa penguasa telah melakukan kekejian, pelanggaran HAM dengan membunuh orang-orang komunis dan membantai mereka, katanya. Tokohnya muslim ngakunya. Orang-orangnya katanya Islam. Bagaimana? Kita juga diam. Mereka bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu bahwa kami adalah muslim. Padahal pikiran mereka sosialis, Marxis, komunis, pengikut Mao Zedong, Cina. Kedap. Maka kaum muslimin ahli sunnah hendaklah kita juga menegaskan, menjelaskan, mendakwahkan bahwa ini loh dakwah kita. Bukannya gitu. Ini yang disebut di dalam ucapan-ucapan para ulama dengan at-tamayyuz. Catat. Mungkin kata baru, kata asing. At-tamayyuz. At-tamayyuz itu adalah menjelaskan bahwa kami bukan mereka, mereka bukan kami. Ini penting. Ini sangat-sangat penting. Bahkan ketika Syekh Mukbil masih sakit, rahimahullah, beliau dirawat di Saudi, bertemu dengan Syekh Rabi' ketika menjenguknya. Ketika obrol mereka sampai pada masalah dakwah, Beliau-beliau para a'immah, para ulama ini menyatakan apa yang menyebabkan dakwah salafiyah ini bisa diterima oleh kaum muslimin dan masyarakat. Kedua-duanya menjawab dengan sepakat. At-tamayyuz. Yang menyebabkan keberhasilan dakwah salafiyah adalah at-tamayyuz Apa tadi tamayun? Kejelasan manhaj dan pembedaan dari yang lain. Bahwa ini kita beda dengan mereka. Hampir semua dakwah, hampir semua dakwah tidak memiliki tamayuz Dakwah ikhwanul muslimin, jangan tanya. Mereka akan merangkul semua golongan. Da'watut tabligh. Hadits wala haraj. Sampaikan gak perlu khawatir. Bagaimana pergaulan mereka. Sampai terakhir yang ngaku dakwah salaf Padahal sudah terfitnah dengan pemikiran Muhammad Surur, dakwah sururiyah juga sama. Yang kurang dari mereka adalah at-tamayyuz. Enggak ada tamayyuz, kabur. Firanda ada di dalamnya. Si fulan ada di dalamnya. Si Alan, kelompok ini kelompok ada di dalamnya, ikut bersama, bikin acara bersama. Lah mereka itu ngajaknya kemana sih begitu? Kama yuzitu barakallahu fikum. Bukan berarti kita memperbanyak musuh, bukan. Cuma menyatakan seperti ucapan sahabat yang mulia. Abdullah ibn Umar. Dalam hadis yang sahih, dalam sahih muslim. Ketika disampaikan kepadanya oleh beberapa tabi'in. Mari kita tanya kepada beliau. Yang satu mengapit dari kanan, yang satu mengapit dari kiri. Dan kemudian menyatakan, aku ingin bertanya kepada sampai bertanya tentang satu masalah yang telah muncul di Kufa. Di tempat kami, kata mereka, ini di Kufa, ada orang-orang yang berkata an la qadar, tidak ada takdir. Wal amr unuf. Dan perkara terjadi begitu saja tanpa ada takdir. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Ya. Sampaikan pada mereka. Ini bari'un minhum wahum bura'a'u minni. Aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dariku. Sungguh demi Allah. Kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas. Allah nggak akan terima dari mereka. Sampai yu'mina bil qadar. Sampai mereka mau beriman kepada takdir. Bahkan dalam riwayat beliau bersumpah dengan nama Allah. Walladhi nafsi Ibnu Umar biyadih. Sungguh yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Ini demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Atau dalam riwayat aku bersumpah dengan Ibnu Umar bersumpah dengannya bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku, dan gak akan diterima amalan mereka sampai mereka mau beriman kepada takdir. Ini yang namanya tamayuz. Ya ahlas sunnah. Kenalkan diri kalian. Dan kenalkan manhaj kalian. Kenalkan dakwah kalian. Kami bukan teroris kami berlepas diri dari mereka. Kami bukan komunis sosialis dan kami memusuhi mereka. Kami bukan syiah rafidah dan kami anti mereka. Ini namanya tamayyuz. Jangan basa-basi, basa-basi. Akhirnya nggak jelas dakwahnya kemana. Alhamdulillah para asatidah semangat. Jazahumullahu khairan. Para ustaz-ustaz kita semangat ingin mengenalkan dakwah salafiyah kepada seluruh manusia. Seluruh tingkatan kaum muslimin. Penguasanya ataupun rakyatnya pejabatnya ataupun rakyat jelatanya, apakah dari pondok-pondok ataupun dari sekolah-sekolah ataupun dari kantor-kantor ataupun dari mana mereka, siapapun mereka, kita ingin kenalkan dakwah ini pada mereka. Pertama diterbitkan majalah syariah edisi khusus tentang masalah komunis. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa kami anti komunis dan kami mendukung para penguasa untuk memberantas komunis dan mencegah munculnya kembali komunis. Dan sudah dibuat kitab, buku khusus pula tentang Syiah. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam upaya untuk menjelaskan. Saya tanya sekarang, Berapa pihak yang menuduh kalian sebagai teroris? Satu atau dua? Hah? Hampir semua pihak. Ya. Padahal kita barakallahu fikum sudah berbicara ya, berulang-ulang di majelis ataupun dalam tulisan ataupun dalam media internet sudah. Kenapa tidak nyampe? Kenapa mereka masih salah paham? Ajibu Jawablah. Kenapa? Yang hadir di sini ya kalian. Kajian lagi besok ya kalian juga yang hadir. Yang di luar sana tidak pernah mau tahu. Yang buka situs-situs ahli sunnah begitu kalimatnya salaf, salafi mereka nggak mau buka. Ah, wahabi. Demikian pula ketika ditawarkan majalah beli sekian. Ngapain beli majalah Wahabi? Gak nyampe. Maka usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semuanya bitaqwallah. Kita yang antarkan pada mereka dan kita yang menjelaskan pada mereka dan kita gratiskan untuk mereka. Assalamualaikum. Kami punya majalah. Majalah ini begini begini diterangkan. Ya. Nggak cukup hanya dikasih saja. Ya, nggak cukup. Dikasih. Oh iya. Taruh di sampingnya. Tadi baca. Ya. Semangatlah seperti semangatnya mereka-mereka yang benar-benar menawarkan barang dagangan mereka. Dari pintu ke pintu, para sales-sales. Itu suka dukanya juga banyak. Ada yang kadang dimarahi, ada yang diusir. Kami sedang tidur siang, ketok-ketok, ketok-ketok. Gak putus asa. Ditungguin sampai sore, sore ngetok lagi. Hanya karena uang. Pengen dagangannya laku. Kami punya produk. Produk ini bagus. Ini dibuat khusus begini, begini, gini Dan ini dalamnya dari ini, luarnya dari ini. Semangatnya bukan main. Padahal karena dunia. Antum bukan karena dunia. Karena akhirat yang lebih tinggi, lebih mahal, lebih banyak, lebih kekal. Kenapa nggak semangat? Untuk mengetuk pintu mereka dan mengetuk pintu hati mereka. Ini Pak, majalah ini berisi begini, begini, begini. Diupayakan dengan dalil-dalil keterangan yang jelas. Kalau di dalamnya ada sesuatu yang mungkin ada kejanggalan sudah paham, bisa tanyakan pada kami. Ini nomor kami. Dengan akhlaknya yang baik. Dengan sikapnya yang baik dengan keramahan, dengan kedermawanan, dengan digratiskan. Ini kan sudah dakwah. Dan ini tidak harus dari orang-orang yang sibuk mengajar para ustaz, tidak mesti. Hampir semua kalian bisa. Apa nggak bisa? Santri membawa buletin, membagikannya di masjid-masjid kaum muslimin. Apa susahnya? Pamit dengan baik-baik, kami akan memberikan. kau diizinkan, sampaikan. Bagikan. Ini khonibdin azakumullah. Yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Bahwa kita sudah berusaha. Untuk membuat tulisannya. Tinggal kalian yang menyampaikannya. Tinggal kalian yang menyambungnya ke masyarakat awam kepada jajaran pemerintahan sipil ataupun yang militer. Demikian pula kepada para kantor-kantor yang lain, demikian pula ke sekolah-sekolah. Mereka juga berhak untuk mendapatkan dakwah dari kita. Mereka juga berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita ahlus sunnah. Baik. Demikian pula program radio. Radio siaran seperti biasa ataupun radio streaming itu juga sama. Harus kita arahkan bahwa radio itu karena untuk mereka orang-orang awam menas, maka sampaikan materi-materi yang bisa mereka pahami, yang mudah, yang gampang dicerna, yang mendasar, <clears throat> Pisahkan dari materi-materi yang terlalu sulit atau rumit yang bukan kelasnya mereka. Pisahkan. Ini juga penting. Di samping itu disampaikan pula bahwa kami punya radio dengan berbagai macam cara. Agar mereka mau mendengarkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, berbantu atau saling bantu membantulah, saling tolong menolonglah dalam perkara kebaikan. Dan dalam masalah ketakwaan, al-birri wa taqwa. Sedangkan albir yang paling tingginya Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Siapa yang lebih baik ucapannya daripada mereka yang mengajak kepada Allah? Maka bertaawunlah dalam dakwah, bertaawunlah dalam menyebarkan majalah, bertaawunlah dalam menyampaikan, menyebarkan, buletkan ke rakyat yang paling awam sekalipun. Dua fungsinya. Ya. Tamayyuz tadi mengenalkan diri kita bahwa kita anti komunis, kita anti syiah, dan kita adalah bukan teroris, kita bukan ISIS. Yang kedua, fungsinya adalah menasehati mereka. Menyampaikan dakwah pada mereka. Sehingga kalau mereka di hadapan Allah ditanya, Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka sudah tidak bisa menjawab kecuali bala kodja ananadir. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Kalau kita tidak berbuat dan tidak menyampaikan pada mereka, khawatir. Kita berdakwah berdakwah ternyata ini ini saja yang mendengar, mereka nggak pernah tahu. Ketika ditanya alam tikum nadir, apakah datang pada kalian pemberi peringatan? Dijawab dengan enggak tuh. Enggak pernah ada yang ngasih tahu saya. Padahal di sebelah pondok pesantren dia usunnah. Gak pernah ada yang ngasih tahu. Padahal di sebelah pondok ahli sunnah. Padahal dekat hanya berapa ratus meter saja. Dari komunitas ahli sunnah. Siapa yang salah? Kalian yang salah. Kita yang salah. Dia nggak mengerti sama sekali. Berarti apa fungsinya? At-tamayyuz wa qiyamul hujjah. Menjelaskan siapa kami, itu tamayyuz. Dan menegakkan hujjah pada mereka. Kalau-kalau mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah. Kalau tidak, qadarallahu masyafa'al, paling tidak sudah tegak hujjah pada mereka. Aslah taufiq wal hidayah. Allah Ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah hilangkan semua kesalahpahaman terhadap pemahaman dakwah salafiyah, terhadap pemahaman dakwah tauhid, terhadap pemahaman dakwahnya para a'immah, para imam, imam ashabul hadis.